Di mana dalam kaidah tersebut bahwasanya dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dihadapkan padanya tiga pertanyaan yang seorang sunni salafi harus bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar. Yang pertama mengenai apakah sifat-sifat itu hakikat Sifat-sifat itu sifat yang hakiki atau bukan Kemudian apakah diperbolehkan seorang dalam menetapkan sifat itu membagaimanakah Dan yang ketiga apakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sama dengan sifat-sifat makhluknya Ketiga poin pertama pertanyaan tersebut telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan kita masuk pada kaidah yang terakhir dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam mukaddimah syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad. Jadi ikhwanillah Syekh rahimahullah taala membagi secara garis besar kaidah-kaidah yang beliau sebutkan ini menjadi empat macam. Yang pertama kaidah dalam menyikapi nas-nas dalam baik itu Alkitab maupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua kaidah-kaidah dalam asma Allah Subhanahu wa taala yang badannya terdiri dari empat kaidah. Kemudian yang ketiga kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat empat kaidah juga dan yang terakhir, kaidah yang keempat adalah kaidah dalam membantah orang-orang al-mu'attilah. Baik. Berarti kita masuk pada kaidah keempat yaitu tentang bagaimana kita membantah orang-orang dari kalangan al-mu'attilah. Qala Syekh rahimahullahu taala Al-qa'idatur rabi'ah fima naruddu bihi 'ala al-mu'attilah Kaidah yang membicarakan tentang perkara-perkara yang kita membantah dengannya orang-orang dari kalangan mu'attilah Sebelum kita masuk pada inti dari kaidah ini ikhwanillah, apa itu mu'tazilah perlu kita ketahui. Dan Syekh rahimahullah taala di sini mengatakan Al-mu'attilatu humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi aw sifatihi wa yaharrifuna an nusus an dhahiriha. Ini pengertian al-mu'attilah yaitu orang-orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Jadi walaupun hanya mengingkari satu saja dari nama-nama atau dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan dalam mu'attilah. Berarti dari sini ikhwanifillah mu'attilah itu bertingkat-tingkat dan Mu'attilah yang paling parah adalah yang meniadakan dan mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah Jahmiyah. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mempunyai nama, tidak mempunyai sifat. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya mereka itu menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Ya. Karena yang tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat adalah sesuatu yang tidak ada. Al-mu'attilatu ya'buduna adaman. Orang-orang mu'attilah mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa yuharrifuna an-nususa an dhahiriha dan mengubah nas-nas dari zahirnya. Ini pengertian dari Al-Mu'assilah. Jadi Mu'attilah ini ikhwanifillah Tercakup padanya Golongan-golongan yang banyak dari Kalangan ahlul bidah masuk dalam golongan Mu'tazilah Jahmiyah. Demikian pula Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Semuanya masuk dalam golongan Mu'tazilah. Yang insya Allah setelah kita membahas tentang kaidah-kaidah ini kita akan membahas sedikit untuk mengenalkan diri-diri kita dengan golongan-golongan yang menyimpang dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena penting kita mengetahui golongan-golongan tersebut sehingga nantinya ketika kita masuk dalam pembahasan kitab kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata Mu'attilah, mendengar Jahmiyah, mendengar asyairah atau Asy'ariyah, mendengar kutbiyah, mendengar Maturidiyah, dan seterusnya. Untuk saat ini yang perlu dipahami bahwasanya mu'attilah itu digunakan untuk siapa saja yang mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah ataupun nama-namanya. Dan mereka memalingkan nas-nas dari zahirnya. Wa yuqalu lahum al muawilah Dan mereka juga disebut sebagai al muawilah Karena mereka mentakwil nas-nas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Akan tapi istilah atau penggunaan dengan tahrif itu lebih utama digunakan dalam hal ini ikhwanillah. Daripada muawilah itu lebih bagus untuk menggunakan kata al-muharrifah. Kenapa? Karena takwil itu bisa datang dengan arti yang benar. Itu takwil bermakna tafsir. Sebagaimana dikatakan oleh banyak dari kalangan ulama salam dan Ibnu Jarir rahimahullah taala sering dalam tafsirnya menggunakan takwil. Maknanya adalah takwil di sini maknanya adalah tafsir. Oleh karena itulah karena takwil ini mempunyai makna yang hak dan makna yang batil, maka lebih baik bagi kita menggunakan kata tahrif. Karena tahrif itu tidak ada kecuali makna yang batil yang dilarang dalam agama ini karena mengubah-ubah nas dari zahirnya. Ini pengertian ma'atilah secara umum. Dan dalam kaidah ini saya ingin menjelaskan tentang bantahan secara global terhadap golongan dari kalangan ma'atilah. Beliau mengatakan wal qa'idatul 'ammatu ma naruddu bihi 'alaihim an naqula inna qawlahum khilafu dhahirin nusus wa khilafu tariqatis salaf wa laysa alayhi dalilun sahihun wa rubbama yakunu fi ba'dis sifati wajhun rabi'un aw akthar dan kaidah yang umum yang dengannya kita membantah orang-orang mu'attilah adalah dengan mengatakan kepada mereka bahwasanya perkataan mereka itu dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu mempunyai beberapa kejahatan. Yang pertama khilafu zahirin nusus. Perkataan kalian itu wahai orang-orang mu'attilah menyelisihi zahir nas, menyelisihi yang nampak dari nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa Allahu Musa taklima Wa rabbuh menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang Ma'atilah, mereka tidak mau menetapkan sifat ini dan mengingkarinya Berarti hal ini menyelisihi zahir nas dengan jelas karena nas mengatakan Allah itu berfirman, Allah itu berkata. Wa khilafu tariqatis salaf ini kejahatan yang kedua untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Dan apa yang kalian katakan itu dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para salaf. Dan para salaf ikhwanillah mereka itu tidak berselisih dalam satu sifat pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kecuali pada satu sifat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yaitu sifat as -sah. Sifat as -sah. Fayuk sakin. Perselisihan ini bukan pada penetapan sifat sak itu sendiri akan tapi pada ayat apakah ayat tersebut padanya ada dalil tentang penetapan sifat asal ataukah tidak akan tapi apa yang dikatakan oleh Nul Qayyim ini dalam Mukhtasarul Sawaid ini pun setelah terjadinya perselisihan terdapat ijma tentang tetapnya sifat asaf bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian yang lain menyatakan tidak ada khilaf di kalangan salaf dalam masalah ini juga. Berarti siapa saja yang mengingkari salah satu sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, maka dia telah menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para salaf. Karena jalan para salaf jelas sebagaimana telah kita pelajari dalam kaidah pertama pada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Uthaymin rahimahullah taala ini yaitu apa yang sering dikatakan oleh para salaf amir ruha kama ja'at amir ruha kama biarkan saja nas-nas itu sebagaimana datangnya disebutkan yat ya kita tetapkan yat Disebutkan kodam, ya kita tetapkan kodam. Disebutkan kodam marah, ya kita tetapkan kodam marah. Akan tapi tentunya dalam menetapkan kita memakai koridor-koridor yang telah kita pelajari dalam kaidah-kaidah pada permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang mengingkari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah atau salah satu nama di antara nama-nama Allah, maka dia telah menyelisihi jalan para salaf. Kemudian poin yang ketiga dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah walaysa alaihi dalilun sahihun dan tidak ada pada perkataan mereka itu dalil yang sahih yang bisa dijadikan landasan. Berarti ini tiga poin utama atau kaidah umum dalam membantah orang-orang mu'atilah. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang mu'atilah, pertama kali kita sodorkan kepada mereka bantahan secara umum ini. Pada semua jenis mu'atilah. Bahwasanya apa yang kalian katakan itu menyelesaikan zahir nas, menyelesaikan jalannya para salaf dan tidak ada padanya dalil yang sahih yang bisa kalian jadikan pijakan. Ini tiga poin utama dalam membantah orang-orang Mu'abdillah. Tayyib. Warubama yakunu fi ba'di sifati wajhun rabi'un aw akthar. Dan terkadang pada sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sisi yang keempat atau lebih dalam membantahnya yang nanti akan kita lewati pada masing-masing bantahan terhadap mereka-mereka yang menyimpangkan dalil-dalil dalam penetapan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih dari sisi-sisi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Karena yang disebutkan oleh Syekh ini adalah kaidah yang umum saja dalam membantah mereka. Kemudian pada masing-masing sifat Tentunya orang-orang dari kalangan ahlul bidah memiliki syubhat sehingga kita butuh membantah mereka dengan langsung menuju kepada pemahaman dalil-dalil yang khusus. Seperti misalnya mereka mengatakan dalam sifat kalam dan mengubah yang asalnya adalah wakallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa Berarti yang berbicara adalah Allah. Berarti di sini penetapan sifat kalam. Kan tapi ahlul bidah tidak mau menetapkan sifat ini sehingga mereka mengubah i'rabnya menjadi wakallamallaha Musa taklima dan Musa berbicara kepada Allah sehingga yang awalnya maf'ul menjadi fa'il. Nah, kita katakan bahwasanya apa-apa yang kalian lakukan terhadap nas ini menyelisihi zahirnya. Karena riwayat yang sahih wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian menyelisihi jalan para salaf dan tidak ada dalil yang sahih yang memalingkan dari nas yang asli tadi. Kemudian sisi tambahannya, bagaimana kalian membantah dengan ayat wa kallamahu rabbuh. Dalam surat Al-A'raf, wa kallamahu rabbuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada dia yakni Musa. Kalau dalam wa kallamahu rabbuh tidak akan mungkin seorang mengubah-ubahnya. Taruhlah mereka bisa mengubah pada wakallamallaha Musa taklima akan tapi pada ayat ini wakallamahu rabbuh tidak akan mungkin karena makulnya datang dengan domir. Sehingga tidak akan mungkin di sini diubah menjadi fa'il. Ini salah satu contoh dalam membantah ahlul bidah yang mengingkari salah satu sifat atau lebih dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan ini ikhwanillah ya kita telah selesai dari empat kaidah utama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam mukaddimah syarah beliau ya jangan sampai empat kaidah ini tidak kita pahami saya diusahakan betul-betul paham terhadap kaidah-kaidah tersebut yang pertama dalam menyikapi nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah ini beliau sebutkan satu kaidah yaitu tidak boleh mengubah-ubahnya akan tapi menerimanya dan menetapkan sesuai dengan zahirnya. Kemudian kaidah yang kedua tentang sifat tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawah kaidah kedua ini ada empat sub kaidah. Yaitu yang pertama apa, Bang Zan? Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu al-husna. Apa makna husna? Mencapai puncak kebaikan. Kaidah kedua apa, Hamzah? Hah? Yang lafat kemarin yang sudah saya kasih tahu yang lebih selamat dan lebih tepat bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan suatu bilangan tertentu yang kita ketahui. Adapun jumlah bilangan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan wallahu a'lam. Akan tapi yang kita ketahui kita tidak mengetahui batasnya. Paham? Kenapa? penggunaan yang kita ketahui ini penting karena apa? Dikembalikan kepada ilmu kita. Adapun ketika dikembalikan kepada ilmu Allah, maka mungkin saja di sana Allah membatasi berapa jumlahnya. Kan tapi kita tidak tahu. Kemudian kaidah yang ketiga apa? Apa mujahid? Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ditetapkan dengan akal dan pikiran. Kemudian yang keempat apa? eh, Usama? Oh, Asar. Asar atas nama dan sifat Nah, apabila pada suatu nama yang terkandung padanya sifat mutaati. Baik. Kita masuk pada kaidah ketiga yaitu kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah yang di bawahnya ada empat sub kaidah. Kaidah pertama apa Abu Ja'far? Ini kalian bikin tingkasan biar nggak ribut nggak ruwet. Apa subkaidah pertama dalam sifat Furqan? Nah, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha tinggi dan sempurna serta terpuji. Baik. Kemudian subkaidah kedua apa Muhammad? Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua apa? Thubutiyah dan Manfiyah Kemudian kaidah yang ketiga apa? Apa itu? Bahasanya pertama kita berbicara mengenai dua. Nah, Adapiyah dan Fi'liyah. Nah, Adapiyah dan Fi'liyah. Baik. Kemudian subkaidah yang keempat apa? Tiga pertama, tiga perkara yang dipertanyakan ketika seorang menetapkan sifat apa saja? Kemudian Kemudian subkaidah yang keempat. Nah, dipertanyakan ketika seorang menetapkan sifat-sifat Allah dengan tiga pertanyaan. Apakah hakiki atau tidak? Bolehkah seorang membagi panakan? Dan apakah sifat tersebut sama dengan makhluk atau tidak? Kemudian, kaidah yang terakhir yaitu kaidah keempat tentang bagaimana cara membantah terhadap orang-orang -orang yang padanya ada tiga jawaban yang umum, kemudian pada masing-masing sifat itu ada jawaban terperinci yang mungkin lebih dari apa yang disebutkan di sini. Jawaban secara umum atau kata secara umum apa itu perkara mereka menyelisihi dohir dari nas yang datang. Kemudian meneliti jalan para salaf dan yang ketiga tidak ada dalil atas apa yang mereka katakan berbenah. Ini kaidah-kaidah yang paling kita pegang erat-erat karena kaidah ada suatu landasan yang apabila seorang mempunyai kaidah yang benar yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah maka insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dia akan selamat karena memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Baik, kita lanjutkan dulu.